Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kenikmatan tersebut, menjaga agama, menjaga Islam ini dengan terus kita berupaya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus dan terus tolabul ilmi menuntut ilmu agama Allah karena dengan seorang mau tolabul ilmi mau menuntut ilmu maka dia akan mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan kemudian dia berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut demikian pula dengan seorang itu mau belajar mau menuntut ilmu agama Allah akan mengerti pula larangan-larangan Allah dan kemudian dia jauhi serta tinggalkan larangan-larangan tersebut yang mana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya masih banyak sekian banyak keutamaan-keutamaan daripada duduk di majelis-majelis ilmu di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Allah niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga menuju ke al-jannah di antara utamanya pula bahwa seorang yang mau duduk di majelis ilmu maka Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridon li talibil ilm." Para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu karena ridho kepada mereka. Ini satu keutamaan di antara sekian banyak keutamaan daripada duduk di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan duduknya kita pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai bentuk kita tolabul ilmi menuntut ilmu agama Allah dan mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimah rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya setiap manusia pasti dia menginginkan hidupnya itu bahagia. Hidupnya itu merasa senang. Dan karena memang kehidupan yang bahagia itu adalah merupakan tujuan cita-cita yang tinggi bagi setiap manusia. Namun di sana Manusia berbeda di dalam mendefinisikan arti sebuah kebahagiaan. Apakah yang dimaksud dengan hidup bahagia? Satu dengan yang lainnya sudut pandangnya berbeda. Sebagian manusia memandang bahwa hidup bahagia itu adalah ketika hidupnya itu dia memiliki harta yang banyak punya banyak harta. Orang yang punya banyak harta berarti hidupnya bahagia. Ini satu sisi. Ada seorang yang berpendapat demikian. Yang lain punya pendapat berbeda lagi. Orang yang bahagia adalah seorang yang ketika tubuhnya itu sehat. Ya, tidak sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar opnam, masuk rumah sakit, Walaupun uangnya banyak tapi kalau seperti itu juga rasanya susah. Sehingga dia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hidup bahagia itu adalah dengan memiliki tubuh yang sehat. Kemudian yang lain memandang bahwa kehidupan bahagia itu adalah ketika hidupnya itu aman dan tenteram tidak dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan. Seperti mungkin ketika terjadi peperangan, kerusuhan atau yang semisalnya. Itu hidupnya tidak bahagia, tapi yang bahagia adalah hidupnya itu aman, tentram ya, walaupun mungkin dari sisi materi kurang. Dan sebagian yang lain mendefinisikan bahwa hidup bahagia itu adalah ketika seorang itu memiliki rumah atau tempat tinggal yang luas, bisa memakan makanan yang enak, memiliki istri yang solihah, atau yang lainnya. Dan sebagian yang lain memandang bahwa hidup bahagia itu adalah ketika seorang itu bisa mencari rezeki yang halal, mendapatkan atau memperoleh rezeki yang halal, dan kemudian juga dia bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang lain berpendapat bahwa hidup bahagia itu adalah ketika seorang dia beriman kepada Allah dan juga dia bisa beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Maka semua yang kita sebutkan tadi tidak dipungkiri semuanya itu masuk dalam arti hidup yang yang bahagia. Baik dari yang pertama tadi, orang yang hidupnya bahagia itu adalah orang yang punya banyak harta. Ya tidak dipungkiri, seorang yang punya banyak harta, mungkin dia hidupnya bahagia. Dari satu sisi. Orang yang badannya sehat, juga mungkin dia bahagia. Dan seterusnya. Namun perlu kita perhatikan bahwa yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama sa'adatun dunyawiyatun muaqqatah bi'umurin qasirin mahdud. Yang pertama adalah kehidupan atau kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Yang mana kebahagiaan duniawi tersebut itu hanyalah sementara waktu saja dengan dibatasi umur yang sangat pendek. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan ukhrawiyah. Yang mana kebahagiaan ukhrawiyah ini daimatun kekal lan alaha, Kebahagiaan akhirat itu tidak ada putusnya. Adapun kebahagiaan dunia itu pada asalnya mengikuti kebahagiaan akhirat. Artinya kalau seorang yang akhiratnya itu bahagia, maka di dunianya pun sebenarnya dia itu bahagia. Namun tidak sebaliknya, ketika seorang yang hidupnya di dunia itu bahagia belum tentu di akhirat itu dia akan merasa senang. Kalau kita melihat mereka orang-orang kafir yang kita lihat secara zahirnya mereka hidup di dunia ini serba kecukupan. Harta mereka punya, tempat tinggal yang megah mereka miliki, kendaraan mewah mereka memilikinya. Namun apakah kemudian kita mengatakan bahwa mereka orang-orang kafir yang keadaannya seperti itu? Ya, kita Fonis mereka pasti orangnya hidupnya bahagia, belum tentu. Hatta kehidupan mereka di dunia ini pun belum tentu. Ya. Seolah-olah kita melihat mereka bahagia di dunia ini. Namun belum tentu juga mereka yang punya banyak harta hidupnya bahagia. Terkadang orang yang hartanya begitu melimpah mereka itu susah. Mereka itu berpikir bagaimana caranya mempertahankan harta tersebut agar supaya tidak lepas dari tangannya. Terus hari-harinya dipikirkan bagaimana caranya dia tempuh segala macam cara untuk mengamankan hartanya, untuk mengembangkan hartanya supaya menjadi lebih banyak lagi dan seterusnya. Sehingga terkadang Ketika didapati usahanya untuk mempertahankan harta tersebut atau mengembangkan hartanya tersebut gagal, tidak jarang yang kita temui di antara mereka akhirnya kemudian menjadi seorang yang iya dan billah orang yang akhirnya ya akal fikirannya terganggu. Maaf-maaf menjadi seorang yang gila atau bahasanya lebih tepatnya stres karena terus berpikir bagaimana cara untuk mempertahankan atau mengembangkan hartanya. Maka yang demikian bukanlah jaminan ketika seorang hartanya banyak itu kemudian hidupnya bahagia. Lalu lebih-lebih ketika kita melihat kepada akhirat mereka orang-orang kafir dengan kebahagiaan mereka yang ada di dunia yang mereka rasakan itu nanti di akhirat akan menjadi siksa yang Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Ada sebuah kisah yang menarik yaitu dari seorang alim minal ulama yaitu Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di mana ketika itu beliau menjadi seorang imam, menjadi seorang qadi yang kemudian ketika berangkat menuju ke tempat dia bekerja. Dia menaiki kereta yang ditarik oleh beberapa kuda dengan sekian kemewahan yang ada. Kemudian ternyata ada seorang kafir, seorang Yahudi yang dia itu profesinya berjualan minyak Ya bisa kita bayangkan seorang berjualan minyak pasti bajunya itu ya bajunya itu lusuh ya kusam kotor ya tidak bersih. Ah kemudian si Yahudi ini kemudian dia menghentikan Imam Ibnu Hajar kemudian mengatakan kepadanya wahai Imam nabimu mengatakan bahwa Katanya dunia ini penjaranya seorang yang beriman dan surganya orang kafir. Namun kok kenyataannya seperti ini. Engkau sebagai seorang yang beriman dalam keadaan yang begitu megah, mewah seperti itu, naik kendaraan. Sementara saya keadaannya seperti ini. Miskin, ya. Keadaannya dia berjualan minyak seperti itu, kotor pakaiannya, Kemudian dijawab oleh al-imam Iya benar Kehidupan saya yang seperti ini bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu Maka seperti saya ini sedang dipenjara Adapun kamu orang kafir Bila dibandingkan keadaannya kamu Walaupun kamu di dunia ini sengsara Bila dibandingkan nanti di akhirat Maka seolah-olah kamu itu sekarang berada di surga maka serta-merta dengan mendengarkan jawaban dari al-imam maka si Yahudi tersebut akhirnya kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat dan kemudian dia masuk ke dalam ke dalam Islam maka yang dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sebenarnya kehidupan dunia ini tidak ada bandingannya sama sekali dengan kehidupan akhirat. Banyak ayat dari Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita semuanya bahwa kehidupan dunia itu adalah sebenarnya hina dan rendah. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang dunia pasti di sana adalah dalam rangka untuk merendahkan, menghinakan dunia tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat kehidupan dunia bahwa kesenangan kehidupan dunia itu tiada lain adalah merupakan kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah mengatakan ketahuilah oleh kalian Tiada lain kehidupan dunia itu adalah permainan. Senda dan juga perhiasan semata. Dan saling berbangga di antara kalian. Saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta benda dan juga anak keturunan. Seperti hujan yang mengagumkan orang kafir. Yang hujan tersebut menumbuhkan tanaman yang akhirnya kemudian tanaman tersebut subur Kemudian akhirnya kamu lihat tanaman itu menguning dan setelah itu hancur. Sementara di akhirat ada adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan serta keriduan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan dunia ini menjelaskan hakikat daripada kehidupan dunia. Hanya sendaguro saja. Hanya kesenangan yang menipu. Di dunia itu isinya hanya saling berbangga satu sama lain, saling berlomba-lomba untuk memperbanyak anak, memperbanyak keturunan dan juga harta benda. Dan ini adalah sesuatu yang memang dapat kita saksikan. Ya. Satu sama lain saling bersaing. Ya, bahkan karena sebab dunia ini ya seorang itu bermusuhan dan bukan yang bermusuhan itu orang lain. Terkadang masih memiliki hubungan nasab kerabat yang dekat. Kakak beradik bisa bermusuhan bahkan sampai berujung saling membunuh karena sebab apa? Harta. Karena sebab apa? Dunia. Ini kenyataan yang ada. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dunia itu isinya seperti itu. Maka dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya menyeru kepada kita semuanya Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha wal السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله rusulih Allah menyeru kepada kita semuanya maka berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi mereka orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. nya maka seorang yang berakal tentunya akan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai mazra'atan lil akhirah, sebagai ladang untuk bercocok tanam berupa iman dan amal saleh yang akan dipanen hasilnya nanti pada hari akhirat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Demikian gambaran kehidupan dunia dan masih banyak nas-nas yang menyatakan betapa rendah dan hinanya kehidupan dunia ini sebagaimana apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melewati sebuah pasar dan manusia di sekitar beliau. Kemudian beliau melewati bangkai, ya bangkai seekor anak kambing yang cacat. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dan beliau mengatakan Ayyukum yuhibbu ayyakuna lahu hadza bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan harga satu dirham? Apa yang suruh dibeli tadi? Bangkai, anak, kambing, ya, yang cacat, ya. Sudah cacat, sudah jadi bangkai lagi, ya. Maka para sahabat mereka mengatakan manuhibbu annahu lana bisyai ma nuhibbu annahu lana bisyai ya kami tidak mau ya kami tidak mau wa ma nasna'u bihi apa yang akan kami bisa perbuat dengannya qala atuhibbuna annahu lakum kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kalau begitu siapa yang mau silahkan tidak membeli kalau tadi kan ditawarkan oleh Nabi siapa yang mau membeli dengan harga satu satu dirham. Para sahabat tidak ada yang mau. Kemudian oleh Nabi ditawarkan lagi ya sudah diambil tanpa membayar gratis. Maka kemudian para sahabat pun mengatakan wallahi lau kana hayyan lakana aiban fi. Demi Allah kalau seandainya dia masih hidup itu saja dia itu cacat. Ya, Lalu apalagi wahwa mayyit, apalagi sudah menjadi bangkai. Mau buat apa? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Faqala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallah la dunya ahwanu 'ala Allah azza wa jalla min hadza 'alaikum demi Allah kata Rasul dunia itu lebih hina lagi Dunia itu lebih hina di sisi Allah Azza wa Jal daripada bangkai anak kambing yang cacat ini di sisi kalian. Ini nas yang menyatakan betapa rendah dan hinanya kehidupan dunia ini. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Ibnu Majah, Al Imam Al Baihaqi dan Al Imam at Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna dunya mal'unah Sesungguhnya dunia itu terlaknat Siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia itu terlaknat Mal'unun ma fiha Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa mawallah wa alimun aw muta'allim. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikrullah mengingat Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak terlaknat. Demikian pula wa alimun seorang yang alim, seorang yang berilmu au muta'allimun atau seorang yang mau belajar menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa dunia itu dengan segala keindahan yang ada, kemewahan yang ada, kenikmatan yang ada, kata Rasulullah, semuanya terlaknat. Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali zikrullah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah dan juga seorang yang mau belajar mencari atau menuntut ilmu agama Allah. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini dalam rangka kita mencari agama ilmu agama Allah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari laknatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang lain yang menerangkan kepada kita tentang permisalan kehidupan dunia ini bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh alimamu Muslim. Rasulullah bersabda, mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadhihi fil yam wa ashara Yahya bin Yahya bisabbabah falyanzur bima yarji' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semuanya permisalan kehidupan dunia ini bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kata Rasulullah, tidaklah dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang menjadikan jarinya ya mencelupkan jarinya ke dalam lautan maka Yahya bin Yahya mengisyaratkan yang dimaksud adalah jari telunjuk dicelupkan ke dalam lautan falyamdur bima yarji kemudian lihatlah perhatikanlah apa yang kembali. Artinya dicelupkan ke dalam air laut, ke lautan, diangkat kembali maka seberapa sisa yang menempel pada jari tersebut. Itu adalah permisalan kehidupan dunia, sementara akhirat itu adalah lautannya. Kira-kira ada bandingannya apa tidak? Tidak ada sama sama sekali. Jauh dan jauh akhirat itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih lebih kekal. Ini nasna yang menyatakan kepada kita semuanya dari ayat ataupun hadis-hadis tentang betapa rendahnya dan hinanya kehidupan dunia ini dan memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah menjadikan barometer tolak ukur kebahagiaan seorang itu dengan dunia. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mengkhawatirkan kefakiran itu menimpa kepada umatnya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Amr bin Auf Al Ansari radhiyallahu taalaan fawallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah mal faqra alaikum bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya Beliau itu mengatakan bukan kefakiran yang beliau khawatirkan Walakin akhsha antub satu dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Justru sebaliknya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia itu dibentangkan. Dibuka selebar-lebarnya atas kalian sebagaimana dunia ini telah dibentangkan untuk umat-umat untuk orang-orang sebelum kalian. Fatana fasuha kata Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya kalian itu berlomba-lomba untuk mencari dunia itu, untuk memperebutkan dunia itu. Kama tanafasuha sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba untuk mencarinya. Fatuhlikakum kama ahlakathum kata Rasulullah niscaya kemudian dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kefakiran ya, kemiskinan yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam justru hal yang sebaliknya. Karena memang dengan dibukanya dunia ini kemudian Akhirnya orang saling berlomba untuk mencari dunia dan meninggalkan agamanya. Akhirnya menjadi seorang yang binasa. Namun, walaupun dalam keadaan yang fakir, dalam keadaan yang serba kecuk apa serba istilahnya cukup saja, ya, tidak berlebih. Ya. Kemudian dia bisa beribadah kepada Allah, tentunya ini adalah lebih baik. Tidak banyak ayat-ayat atau hadith-hadith yang menerangkan atau semuanya justru ayat dan hadith ketika menerangkan tentang dunia pasti di sana adalah dalam rangka untuk mencelanya, menghinanya. Tidak ada pujian terhadap dunia tersebut. Termasuk dalam hal ini bukan kita kehilangan dunia yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah dunia itu dibuka untuk kita. Akhirnya kemudian seorang itu berlomba-lomba, saling bersaing mencari dunia, melupakan agamanya, melupakan ibadahnya, akhirnya menjadi seorang yang celaka. Mungkin kita bisa melihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita tatkala dahulunya menjadi seorang yang hidupnya mungkin pas-pasan saja, usahanya kecil-kecilan saja, walhamdulillah masih bisa mengatur waktunya. Dia bisa beribadah kepada Allah. Setiap ada panggilan adzan, dia bisa menunaikan sholat berjamaah ke masjid. Namun ketika ternyata usahanya semakin besar, bisnisnya semakin lancar, kemudian mulai absen dia karena ternyata ketika datang panggilan waktu sholat ternyata dia harus mengurusi urusan bisnisnya kemudian akhirnya syaitan berupaya untuk menggodanya menyesatkannya akhirnya dia mengikuti bujuk rayu syaitan akhirnya dia tinggalkan itu panggilan untuk sholat akhirnya kemudian dia sholat di rumahnya atau di kantornya Akhirnya kemudian dia sholat setelah di akhir waktunya dan akhirnya kemudian dia bahkan mungkin sampai meninggalkan sholatnya. Billah. Ini karena sebab dunia. Sebab dunia dibentangkan kemudian dia berlomba untuk mencarinya. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fatuhlikakum. Dunia itu niscaya akan membinasakan kalian. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnahnya dunia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita fattakud dunya wataku nisa, takutlah kalian dengan dunia ini dan juga takutlah kalian terhadap fitnahnya wanita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka kembali kepada pembagian daripada kehidupan bahagia bahwa kebahagiaan yang pertama adalah tadi kebahagiaan duniawi yang dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa dunia itu adalah hina dan rendah dunia itu singkat dan sebentar adapun kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ukhrawi kebahagiaan akhirat yang tidak ada putusnya yang kekal dan abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menyebutkan kepada kita semuanya jalan yang dapat kita tempuh untuk meraih kehidupan yang bahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 Allah berfirman man amila salihan min ذكر aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang beramal saleh baik itu laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman maka kata Allah pasti akan kami beri dia kehidupan yang toyibah, kehidupan yang baik. Dan pasti akan kami balas, akan kami beri balasan kepada mereka berupa pahala dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada siapa saja laki-laki maupun perempuan yang mau dia itu beramal soleh dan amalan soleh tersebut dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah pasti akan diberi kehidupan yang baik. Wal hayatut fid dunya rahatul qalb. Maka kehidupan yang baik di dunia itu adalah ketenangan hati. Wa tumaninatun nafs dan juga ketenangan jiwa wal qana'atu birizqillah dan juga merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan wa idraki ladzatil ibadah dan dia bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia itu adalah ketika seorang hatinya merasa tenang, jiwanya tentram, Kemudian dia bisa qanaah, merasa cukup, menerima dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya dan juga yang terakhir dia bisa merasakan betapa lezatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bisa mengumpulkan empat perkara ini berarti hidupnya itu thayyibah. Hidupnya itu bahagia, hidupnya itu tenang, hidupnya itu senang. Jadi bukan diukur dengan banyaknya materi. Untuk apa harta banyak kalau hidupnya itu terus tidak tenang, ya? Terus merasa was-was, terus takut. Bagaimana caranya mengamankan hartanya supaya tidak kebobolan oleh para pencuri, perampok dan yang semisalnya? Dia terus berupaya untuk mengamankan. Akhirnya apa? Bagi seorang yang mungkin hartanya pas-pasan saja, sedikit, tidur itu masya Allah dengan tenang tidak berpikiran yang macam-macam. Beda dengan seorang yang punya harta banyak, ya, mobil mewahnya mungkin diparkir di garasi, sudah dikasih alarm, gerbangnya sudah dikunci, tapi dia masih berpikir jangan-jangan ada perampok yang masuk dan seterusnya akhirnya apa? Terus gelisah. Apa yang seperti ini bahagia? Tentunya tidak. Dan memang hidup bahagia itu ketika hatinya tenang, jiwanya tentram dan merasa kona'ah. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi buat apa seorang itu memiliki harta banyak kalau terus hatinya itu merasa tidak cukup. Merasa terus ingin memiliki dan terus menambah hartanya. Maka ini bukanlah seorang yang kaya. Bahwasanya yang namanya kekayaan itu bukanlah diukur dengan bikathratil ard banyaknya harta bukan. Innal ghina hina nafs. Namun yang namanya kaya itu kaya jiwa. Kalau jiwanya merasa cukup berarti orang kaya walaupun mungkin kalau dilihat dari sisi materi sedikit, tapi dia merasa cukup dengan yang sedikit itu, maka dia itu orang kaya. Orang yang materi hartanya banyak, ya, materinya melimpah, namun jiwanya, hatinya itu terus merasa kurang maka ketahuilah itu bukan orang kaya, tapi justru dia seorang yang fakir, seorang yang yang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Qad aflaha man aslama wa rusiqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Kata Rasulullah, sungguh beruntung siapa yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan seorang yang beruntung Apakah mereka orang yang punya banyak harta, punya rumah megah, kendaraan mewah dan yang seterusnya? Bukan. Kata Rasulullah, orang yang beruntung itu adalah seorang yang aslama, dia berislam. Waruziqo kafafan, diberi rezeki yang mencukupi. Ya, bukan banyak, tapi mencukupi. Wa qanna'ahullah dan Allah jadikan dia itu merasa cukup. Qanaah menerima dengan bima'atah, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini dikatakan oleh Rasul sebagai seorang yang yang beruntung. Maka bisa disimpulkan dari ayat dan hadis tersebut, fas kulluha majmu'atun fi ta'atillahi wa rasulih. Maka kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya semuanya itu dapat diraih dengan seorang itu taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Wasyaqawatu kulluha majmu'atun fi ma'siyatillahi wa rasulih. Dan sebaliknya, kesengsaraan itu, kecelakaan itu, bukan seorang yang hartanya sedikit, materinya sedikit, bukan. Tapi kesengsaraan, kecelakaan, kebinasaan itu adalah terkumpul pada kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang 71. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fauzan Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh kata Allah sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Wa may faqad dhalla dhalalan mubina namun sebaliknya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata maka mudah-mudahan dengan ayat dan hadis yang kita baca dapat kita ambil pelajaran-pelajaran dapat kita ambil ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami hakikat kehidupan dunia bahwasanya hidup di dunia itu adalah hendaklah kita jadikan sebagai mazra'atan lil akhirah. Kita jadikan ladang untuk kita bercocok tanam dengan kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas keimanan kepada Allah dan juga kita beramal dengan amalan yang saleh beriman kepada Allah dan juga beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang dibimbing sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari segala fitnah yang ada, dari fitnah dunia ini dari fitnah wanita yang mana dua fitnah ini adalah merupakan fitnah yang sangat membahayakan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk berhati-hati dari dunia ini fattakud dunya wattakun nisa berhati-hatilah kalian dari dunia dan juga takutlah kalian berhati-hatilah kalian dari fitnahnya kaum wanita semoga yang sedikit ini dapat memberikan faidah kepada kita semuanya Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.